Dan nanti insyaallah kelanjutan al-aqidah tahawiyah dengan syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi insyaallah kita akan baca ba'da buhur. Alam Karena beberapa usulan dari ba'd al-ikhwah beberapa ikhwan kita menyatakan beratnya akidah tahawiyah maka dipindahkan ba'da zuhur untuk siapa-siapa yang memang <laughs> sudah mampu memahaminya. Adapun untuk umum atau untuk siapa-siapa yang berat merasa pelajaran aqidah tahawiyah, kita mulai sekarang dengan Jamil Ulum wal Hikam yang isinya syarah hadis-hadis yang dikumpulkan kurang lebih 50 hadis yang memiliki makna yang sangat luas dengan kalimat-kalimat yang simpel. Dan sampai kita pada hadis yang kesembilan, ada yang menyatakan pula yang ke delapan Allahu taala alam karena sudah terlalu ramah berhenti. Kita akan bahas dari yang kesembilan yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul: Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum." فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Beliau menyatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang dari kalian, maka jauhilah. "Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan pada kalian dengannya, maka kerjakanlah sebisa-bisa kalian. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم karena sesungguhnya hancurnya binasanya umat-umat terdahulu karena banyaknya pertanyaan mereka dan banyaknya perselisihan mereka terhadap nabi mereka demikian diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab kitab sahih beliau. Qul inna a'udzu Dikatakan oleh Ibn Rajab al hammali rahimahullah, hadal hadis bihadal lafaz kharrajahu Muslim wahdahu." Kata Ibn Rajab, hadis yang seperti ini dengan lafaz yang seperti ini hanya dikeluarkan oleh Muslim. Adapun Bukhari mengeluarkannya riwayat dengan lafaz yang agak berbeda tapi semakna. Disebutkan oleh beliau bahwa apa yang dikatakan di dalam awal hadis atau disebutkan dari hadis dengan lafaz ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fatu minhu ma istata'tum fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim lafaz seperti ini kharrajahu muslim wahdahu hanya dikeluarkan oleh muslim dalam sahihnya dari Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abi Salamah yang kedua-duanya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafadznya yang sama adalah apa yang diriwayatkan dari Abi Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz da'uni ma da'uni ma biarkan aku terhadap apa yang aku biarkan Biarkan aku terhadap apa yang aku biarkan kalian. mananya biarkanlah aku dengan sesuatu yang aku tidak sebutkan kewajibannya dan aku tidak sebutkan secara rinci biarkan aku innama ahlaka man kana qablakum su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim karena sesungguhnya binasanya orang terdahulu orang-orang sebelum kalian adalah karena su'aluhum karena pertanyaan-pertanyaan mereka dan perselisihan-perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Fa'idha nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Maka kalau aku melarang kalian dari sesuatu, jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan kalau aku perintahkan sesuatu, maka kerjakan sebisa-bisa kalian demikian yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz da'uni ma Biarkan aku dengan apa-apa yang aku diam daripadanya. Biarkan. Jangan banyak rewel, jangan banyak tanya-tanya. Nanti kalau kemudian dijawab dan memberatkan kalian, kalian akan susah. Dikeluarkan pula oleh Muslim dari dua jalan. Yang lain. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala yang semana dengan ini. Berarti Imam Muslim meriwayat, meriwayatkan dengan lafaz mana haitukum anhu dan meriwayatkan pula dengan lafaz daruni ma taraftukum, dauni ma taraftukum dan beliau meriwayatkan pula dari dua jalan yang semakna dengan ini. Dan di raun riwayat-riwayat lain disebutkan tentang hadis ini ada riwayat sebab al-wurud hadal hadis. Diriwayatkan pula dalam sahih Muslim ada sebab Kenapa diucapkan oleh Rasulullah SAW hadis yang seperti ini? Itu dari riwayat Muhammad ibn Ziyad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan kata Abu Hurairah khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah dan kemudian berkata ya ayyuhan nas qad farada alaikum al-hajj fahajju dalam khutbahnya Rasulullah SAW memerintahkan wahai manusia Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian haji. Fahajju, maka hajilah kalian. Tiba-tiba ada yang bertanya, faqala rajulun. <laughs> Lau dikatakan lah amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Pertanyaan dari seseorang, apakah setiap tahun? Fasa kata, Maka Rasulullah pun diam. <laughs> Hatta qalaha salasan. Sampai orang itu mengulanginya lagi. Aku la amin ya Rasulullah. Rasulullah masih diam. Sampai yang ketiga kali aku la amin ya Rasulullah. Apa ketika tahun ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan daruni ma taraktukum atau dalam riwayat da'uni ma taraktukum atau dalam riwayat yang di awal tadi Mana hayatukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yani Rasulullah SAW tidak senang dengan pertanyaan tadi dan menyatakan dengan kalimat daruni ma taraktukum. Biarkan aku apa-apa yang aku tidak sampaikan pada kalian. Kalau aku menyatakan wajib haji bagi kalian, maka cukup terima. Nggak perlu tanya apakah setiap tahun atau tidak setiap tahun, nggak perlu. Kenapa? Kata beliau, "Fa inna ma ahlaka min kana qablakum bisual." Sesungguhnya binasanya orang-orang terdahulu karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Karena rewelnya mereka terhadap nabi-nabi mereka. Disebutkan oleh Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tadi, laukultu na'am lawajabat." Kalau aku katakan ya, maka wajib bagi kalian setiap tahun wa mastata'tum dan kalian tidak akan mampu. Wa lam mastata'tum dan kalian nggak akan bisa, nggak akan mampu. Qul Kalau dikatakan wajib haji, maka sekali cukup. Dua kali silahkan. Tiga kali boleh. Wajib Kalau kalimatnya Faradallahu alaikumul haj Diwajibkan atas kalian haji titik. Tapi kalau ada pertanyaan, aku amin ya Rasulullah. Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Bagaimana kalau Rasulullah menyatakan na'am? Lau qultu na'am lawajabat kata Nabi. Kalau aku katakan iya, berarti kalian wajib tiap tahun walamma sabatum dan kalian gak akan mampu. Kemudian beliau baru berkata, daruni ma taraktukum." Biarkan aku pada apa-apa yang aku tidak sampaikan. Pada yang aku diam, biarkan. Kau Khon ibn sebagai sah. Biarkan pada apa-apa yang aku diam daripadanya dan itu keluasan keluasan pada kalian silahkan mau sekali mau dua kali mau tiga kali sama seperti apa yang terjadi pada Bani Israel ketika Nabi Musa menyatakan kepada mereka fadbahu baqarah sembelihlah seekor sapi ada sah ada keluasan mau sapi yang belang ataupun sapi yang polos mau sapi yang besar maupun sapi yang kecil mau sapi apapun pokoknya al-baqarah Fadbahu bakarah, sembelilah sapi, selesai. Sesungguhnya itu adalah keluasan. Tetapi Bani Israel adalah kaum yang rewel. Sehingga mereka menyatakan maksudnya sapi yang kaya apa? Sapi yang seperti apa? Dijawab bahwa sapi yang tidak ada belangnya. Sudah lebih repot dari yang tadi. Kalau tadi dikatakan sapi, pokoknya yang namanya sapi boleh disembelih. Tapi dengan pertanyaan akhirnya ada kaid, ada kuyud, ada ikatan. Harus yang tidak ada belangnya. Lebih repot nyarinya. Ternyata mereka masih bertanya tadi. Innal baqarata tashabaha alaina. Wahai Musa, jelaskan, terangkan. Coba tanya pada Rabbu. Baqarah yang seperti apa lagi? Yang polos, yang kayak apa? Aku masih belum jelas. Dijawab baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Bakarah yang warnanya kuning. Sapi yang warnanya polos, kuning, menyenangkan orang yang memandangnya. Masya Allah. Bagaimana? Lebih susah lagi. Demikian pula ketika Rasulullah menyatakan Faradallah alaikumul hajj Diwajibkan atas kalian haji Titik Selesai Kalian kerjakan haji Sudah menunaikan Mau dua kali silahkan Tiga kali silahkan tetapi ada yang bertanya, aku amin ya Rasulullah. Rasulullah diam. Tidak menjawab. Tanya lagi ya Rasulullah, aku amin. apa tiap tahun? Masih diam Nabi. Sampai yang ketiga kali Rasulullah menyatakan kalau aku bilang naam, bagaimana kalian? Apakah kalian mampu? muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, Fa'idha amartukum bishayin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian dengan satu perintah, maka kerjakanlah sebisa-bisa kalian. Wa idza nahaitukum 'an syai'in fad'uuh. Dan kalau aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah apa yang dilarang itu. Demikian nafal Kharajahu ad-Daruqutni min wajhin akhar mukhtasaran. Diriwayatkan pula hadis yang seperti ini oleh Daruqutni tapi dengan lebih ringkas. Wa qala fihi fa nazala qawluhu ta'ala. Maka dalam masalah ini juga turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu in tubdalakum an asya'a in tubdalakum tasukkum." Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, La tas'alu an asya'a. Jangan bertanya tentang perkara-perkara yang intu bedalakum tasukum. Yang kalau dijawab akan menyusahkan kalian sendiri. Jangan tanya perkara-perkara yang kalau dijawab akan menyusahkan kalian sendiri. Kalau dijawab na'am wajabat. Kalau dijawab iya tiap tahun maka kalian akan susah. Qul inna a'udzu wa qad rawa min ghairi wajhin anna hadhil الآية nazalat lamma salun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi وسلم عن الحج akulla am. Diriwayatkan dari beberapa sisi, memang ayat ini turun ketika ada seorang yang bertanya, apakah tiap tahunnya Rasulullah berkenaan dengan itu? <laughs> Wa fi sahihain, tetapi dalam dua kitab sahih dari Anas <laughs> disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Tiba-tiba ada yang bertanya, <laughs> Man abi siapa ayahku? Maka Rasulullah menyatakan ayahmu fulan. Panazalat hadil ayah. Maka turunlah ayat ini la tas'alu an asya'a in tubda tasukkum. Jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara yang kalau dijawab kalian justru susah, kalian justru berat. Wa fihi ma dan diriwayatkan pula dalam dua kitab sahih tersebut dari Qatadah dari Anas bin Malik bahwasanya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW hatta ahfauhu fil mas'alah. Mereka bertanya, bertanya, bertanya sampai memberatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah marah dan kemudian naik mimbar. Faghadiba wa sa'adal mimbar. Beliau marah dan kemudian naik mimbar dan berkata, "La tas'aluni al 'an syai'in illa bayyantuh." Silakan kalian semuanya tanya dan tidak seorang pun bertanya kemudian kecuali pasti aku akan jawabnya. Ditawarkan oleh Rasulullah SAW, silahkan tanya semua yang kalian mau tanya. Bertanya, bertanya, bertanya sampai Rasulullah marah dan beliau naik mimbar kemudian berkata, silakan kalian tanya dan tidak seorang pun bertanya kecuali pasti aku akan jawab. Maka bertanya semuanya. Melihat Rasulullah marah, mereka dalam keadaan sebagian mereka masih masih belum paham. Sehingga ditawarkan pertanyaan, tanya semua. Tambah banyak yang tanya dan pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya tidak perlu ditanyakan. Ada yang tanya, men abi? Siapa ayahku? Orang yang dalam keadaan dituduh oleh orang-orang dengan mengatakan kamu itu anak ibumu, anak ibumu, anak ibumu. Yani tidak jelas siapa bapaknya. Dan itu biasanya cercaan atau hinaan pada seseorang dengan kalimat kamu nggak punya nasab, kamu nggak jelas bapaknya siapa. Akhirnya ditanya, man abi kata dia. Kesempatan orang tadi untuk tanya, ya Rasulullah siapa ayahku? Maka dijawab bapakmu Hudafah. Kemudian ada yang tanya lagi, Ya Rasulullah SAW, apakah aku di surga atau neraka? Kamu di neraka. Nanya nanti bagaimana ya Qiyamah, masih di surga apa di neraka? Sampai-sampai Rasulullah SAW menawarkan seperti itu dan Umar bin Khattab paham bahwa Rasulullah SAW marah dan beliau tidak suka yang demikian. Maka berkatalah Amir, maka berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Radina billahi rabban." وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا Na'udzu billahi minal fitan. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Kalau bin demikian dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Bahwasanya Rasulullah SAW marah dengan banyaknya pertanyaan mereka sampai-sampai Rasulullah kemudian sengaja naik ke mimbar dan menawarkan silakan mau tanya apapun tanyalah dan tidak ada pertanyaan apapun kecuali akan aku jawab kata Nabi. Sampai Umar menyatakan ya Rasulullah kami ridho Allah sebagai Rabb kami dan kami ridho engkau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan kami ridho Islam sebagai agama kami dan kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث hadis الآية Dan Qatadah menyebutkan tentang hadis ini dengan ayat tadi. Ini yani berarti yang mengaitkan kejadian ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum Mengkaitkan dengan riwayat tadi adalah Qatadah. Qatadah menyebutkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya perkara-perkara yang kalau disebutkan pada kalian akan menyusahkan kalian sendiri. Wahai sahih al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, qala kana qaumun yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihza'an. Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwasanya waktu itu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, sebagian mereka bertanya istihzaan. Bertanya dengan memperolok-olokkan. Fayaqulur rajul, seorang bertanya siapa ayahku? Dan seorang lagi bertanya, aina nakoti, di mana untaku? Nanya untanya yang hilang kepada Nabi. Ya Rasulullah, di mana untaku? Hanya Dianggapnya Rasulullah seperti dukun. Maka Rasulullah SAW marah. Dan kemudian turunlah ayat ya Yuhalladina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. muslimin yang saya hormati. Disebutkan dalam riwayat berikutnya dari Tabrani, tapi dengan riwayat yang sangat lemah tentang riwayat yang hampir sama seperti itu. Bahwa mereka bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh. Sebagian mereka munafikin. Yang munafikin ini memang bertanya untuk memperolok-olokkan Rasulullah SAW. Dan dalam bahasa Arab, kalimat yas'al atau yas'alun maknanya bukan hanya bertanya, tapi meminta perkara-perkara. Ya. Seperti meminta dibelahnya bulan. Ya. Itu juga soal. Ya. Meminta agar dipancarkan mata air. Meminta agar begini, agar begitu. Itu semua soal pertanyaan-pertanyaan atau permintaan-permintaan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena banyaknya permohonan mereka, permintaan mereka, dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Akhirnya mereka binasa, yaitu Bani Israel. Mereka binasa secara agama dan binasa pula secara keadaan mereka secara fisik. Yatihuna fil ardi. Mereka terus mengembara di muka bumi tidak memiliki tempat, tidak memiliki negara yang tetap. <laughs> Demikian keadaan mereka di dunia dan keadaan mereka di akhirat mereka adalah orang-orang kafir yang menyimpang, yang sesat. <laughs> Diriwayatkan pula dari jalan Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum dikatakan qala Rasulullah SAW ad-din bin nas kata Ibn Abbas Rasulullah SAW berkata ad-din bin nas umumkan pada manusia faqala ya kaum, kutiba alaikumul hajj wahai kaum diwajibkan atas kalian haji Kemudian salah seorang mereka berkata, Ya Rasulullah, afi kulli amin, apakah setiap tahun? Fa'aghdaba Rasulullah SAW ghadaban syadida. Maka Nabi pun marah dengan marah yang keras. Faqala walladhi nafsi biyadih, lau qultu na'am lawajabat. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kalau aku katakan ya, kalau aku katakan na'am, niscaya akan wajib bagi kalian. Walau wajabat mastata'tum dan kalau saja diwajibkan atas kalian tiap tahun niscaya kalian tidak akan mampu. Wa idan lakafartum dan berarti kalian akan kufur. Fatrukuni ma taraktukum. Maka tinggalkan aku, biarkan aku apa-apa yang aku tidak sebutkan biarkan. Fa idza amartukum bi syai'in faf'aluhu dan kalau aku memerintahkan dengan sesuatu perintah maka kerjakanlah. Wa idanaha itu kumanasya. Dan kalau aku melarang perkara-perkara, fantahu minhu, maka berhentilah. Fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala. Maka diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Demikian diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nahum an an yas'alu misla alladhi sa'alatin nasara. Allah dalam ayat ini melarang Pertanyaan-pertanyaan, permintaan-permintaan yang pernah terjadi seperti pada kaum Nasrani atau kaum Yahudi. Kaum Yahudi dengan pertanyaan-pertanyaannya tentang sapi. Bagaimana sapinya, kayak apa sapinya, seperti apa, belum jelas dan seterusnya. Demikian pula apa yang terjadi pada kaum Nasrani. Apa permintaan mereka? Permintaan mereka kepada nabinya Al-Maidah meminta hidangan dari langit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dijadikan itu sebagai tes. Ujian ini nabi apa bukan nabi katanya. Atau sebagian mereka memperolok-olokkan Nabi Isa alaihi salam. Mempermainkan Nabi Isa. Sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran. Idh qala al Hawariyun ya Isa ibn Maryam. Ketika mereka berkata kaum hawariyun. Pengikut Isa alaihi salam. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء kata mereka Wahai Isa bin Maryam, apakah Robmu mampu, apakah Robmu bisa untuk menurunkan hidangan dari langit? Apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian pada Allah. Takutlah kalian pada Allah kalau kalian benar-benar mukmin. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, seperti pertanyaan-pertanyaan musyrikin di zaman jahiliyah ketika meminta pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah atau tidak memanggil Rasul bahkan. Mereka tidak percaya kalau beliau Rasul. Coba kalau engkau benar-benar Rasul, belahlah bulan ini. Maka ketika Rasulullah SAW berdoa pada Allah, Allah kabulkan. Terbelahlah bulan. Dan kemudian Allah turunkan ayatnya. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa intarau wa yarau ayatan yu'ridu wa yakulu sihrum mustamir. Kata Allah, lihat. Kiamat sudah dekat. Dan bulan sudah terbelah. Dan mereka, kalaupun mereka melihat bukti-bukti tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka pasti akan berpaling dan mereka pasti akan berkata, "Hadza sihrun mubin." Ini sihir yang nyata. Dan tepat. Memang demikian keadaan mereka. Setelah bulan benar-benar terbelah, mereka berkata, "Hadza sihru Ibnu Abi Kamsha, Kata musyrikin, ini sihirnya anak tukang kambing. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menjulukinya demikian karena katanya Rasulullah SAW pernah dipelihara oleh seorang wanita yang suaminya dijuluki dengan Abu Kabsyah. <laughs> Dijuluki dengan Abu Kabsyah. Maka mereka menisbatkannya kepada bapak susunya yang merupakan orang-orang Badui. <laughs> Untuk menghinakannya, untuk mencercanya. Ada sihir katanya. Ini betul-betul sihir. Sihirnya anaknya Abu Kabsyah. <laughs> sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula apa yang terjadi dulu di zaman Isa bin Maryam. Mereka meminta kepada Isa, "Hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'?" Apakah Rabbmu mampu? Pertanyaan ini pun semestinya. Kalau orang beriman, nggak perlu mempertanyakan Allah mampu atau tidak mampu. Enggak perlu mempertanyakan karena sudah pasti, sudah yakin bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha kuasa, maha bisa. Tetapi mereka mempertanyakannya demikian. Coba kalau bisa turunkan hidangan dari langit. Qalat in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian pada Allah. Kalau kalian benar-benar mukmin, kata Nabi Isa alaihi salam. Apa jawab mereka? Qalu mereka berkata lagi, "Nuridu an nakula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lamu an qad saddaqtana wa nakuna 'alayha minasy syahidin." Kami ingin agar kami makan dari hidangan itu dan hati kami tenteram, bertambah yakin tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kami tahu bahwa engkau ini benar-benar jujur. Lihat kalimatnya. Na'lam an qad saddaqtana agar kami tahu bahwa engkau ini jujur berarti mereka meragukan kejujuran nabi mereka sendiri. Mereka meragukan kejujuran Nabi Isa alaihi salam. Hatta na'lama annak atau an qad saddaqtana agar kami yakin kami tahu bahwa engkau telah benar, engkau telah jujur terhadap kami dan kami ingin menjadi para saksi-saksi. Apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan? Qala Isa bin Maryam berkata Nabi Isa alaihi salam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'ida Ya Allah turunkanlah kepada kami hidangan dari langit agar kami menjadikannya hari ini sebagai Id, sebagai hari perayaan kami. Dikabulkan oleh Allah SWT. Qala Allah, berkata Allah swt. wa taala, "Inni munazziluha 'alaikum." Lihat, "Inni munazziluha 'alaikum." فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين Aku akan turunkan, kata Allah. Aku akan turunkan hidangan dari langit dan awas. Siapa yang kufur setelah ini, maka aku, aku akan azab dia dengan azab yang tidak pernah aku azabkan kepada orang lain satu orang pun. Ancaman Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Inni u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Aku akan azab dia dengan azab yang tidak pernah aku azabkan pada siapapun. Kalau berani kufur setelah diberikan permintaan mereka. Yaitu permintaan diturunkannya ma'idatan minas sama. Demikian keadaan mereka. Maka hancurnya kaum Nasrani, hancurnya kaum Yahudi, binasanya mereka kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Karena banyaknya protes mereka, banyaknya permintaan-permintaan mereka, banyaknya rewelnya mereka, ucapan-ucapan pertanyaan-pertanyaan mereka. Qul muslimin yang saya hormati. asbahu biha kafirin Ternyata mereka menjadi kafir setelah itu. Subhanallah, sudah diancam dengan ancaman yang mengerikan. Wa man yakfur ba'du minkum dan barang siapa yang kufur di antara kalian nanti setelah ini fa inni u'adzibuhu 'adaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Aku akan azab dengan azab yang tidak pernah aku timpakan pada siapapun dari seluruh manusia. Ternyata mereka menjadi kufur kembali. Apa kufurnya mereka? Menyatakan dengan kalimat-kalimat mereka dari mulut-mulut mereka bahwa Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan bahwa Isa alaihi salam jelmaan Allah Subhanahu wa taala. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. تكاد السماوات ويتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا kata Allah hampir-hampir langit pecah hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh ketika mereka berkata bahwa Ar-Rahman memiliki anak subhanallah ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati maka dikatakan di sini bahwa termasuk pertanyaan-pertanyaan yang dilarang adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan atau pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali tidak perlu ditanyakan. Dan permintaan-permintaan yang sifatnya hanya fuduli, hanya nganggur saja lidahnya. Karena lidahnya nganggur kemudian nanya, mana ontaku? Ontaku di mana ya Rasulullah? Ayahku siapa ya Rasulullah? Kalimat-kalimat walakin Dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Rajab, فَأَصْبَحُوا biha kafirin فَنَهَا اللَّهُ taala an dzalik Maka Allah melarang kalian dari yang demikian. qala la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum Jangan kalian bertanya-tanya satu perkara yang kalau diberikan, niscaya akan memberatkan kalian sendiri. Orang yang belum diturunkan ma'idah pada mereka dengan orang yang sudah diturunkan ma'idah. Mana yang lebih ringan? yang ini akan diadab dengan adab yang tidak pernah diadabkan pada siapapun. Kalau berani kufur kembali. Beda dengan orang-orang yang tidak meminta permintaan-permintaan seperti itu. Wa qala rahimahullah dan berkata rahimahullah Wallahu subhanahu wa ta'ala nazal al-Qur'an fiyya bitaghlid sa'akum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ancaman-ancaman keras yang menjelekkan kalian. Walakin intaziru fa idza nazala al-Qur'an fa innakum la tas'alu an syai'in illa wajadtum tibyana. Tetapi sabarlah. Sabarlah kalian. Sesungguhnya kalian tidak memiliki pertanyaan-pertanyaan dalam hati kalian kecuali nanti akan terjawab semuanya. Karena Quran masih turun dan Rasulullah masih hidup. Dan tugas Rasulullah SAW adalah menjelaskan Islam secara lengkap, secara gamblang. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Al-Qur'an satu persatu sampai lengkap sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti yang diperintahkan adalah sabar. Ini kok tidak diterangkan yang ininya? Sabar. Sabar. Daruni ma taraktukum. Biarkan aku pada apa yang aku tinggalkan kalian. Aku tidak terangkan pada kalian. Biarkan. Nanti suatu saat aku akan jelaskan kalau diperlukan. Dan kalau tidak, biarkan itu bebas. Siapa yang mau satu kali haji silakan, yang mau dua kali silakan, mau tiga kali silakan, karena nggak ada perintah. Alhamdulillah fihi sa'ah. Kalau dikatakan oleh Musa alaihi salam, sebelihlah sapi, maka sebelihlah. Selesai. Sapi apapun sah karena tidak ada keterangan-keterangan. Dan itu sah, itu keluasan. Walhamdulillah. termasuk. Pertanyaan-pertanyaan yang demikian adalah ketika para ulama menyampaikan ilmu bertahap satu perkara, dua perkara, tiga perkara akan disampaikan yang paling penting dulu, baru yang berikutnya yang berikutnya. Tiba-tiba dia tanya, apa hukumnya ini? Apa hukumnya itu? Apa hukumnya ini? Sampai dijawab halal, haram, halal, haram. Orang itu berkata, waduh berat sekali ajaran ini. Lah yang salah siapa? Kami, mereka, para ulama menyampaikan perkara-perkara yang kamu mampu. Kemudian ketika dilihat mampu, sampaikan yang kedua. Dilihat mampu, sampaikan yang ketiga. Ternyata kalian tidak sabar. Ada seorang ustadz yang mengajar orang-orang awam. <laughs> Apa yang dia sampaikan kira-kira? <laughs> Tidak lain yang disampaikan mesti tauhid, la ilaha illallah, tentang wajibnya beribadah pada Allah. <laughs> Tiba-tiba datang salah seorang dari kalian menyatakan apa hukumnya isbal, apa hukumnya jenggot, apa hukumnya ini, apa hukumnya TV, apa hukumnya sampai Ustaz tadi bingung, saya mau menjawab atau tidak menjawab. Kalau menjawab, mereka pasti akan lari. Karena mereka orang-orang yang baru, kaget-kaget mereka, ha, TV haram, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Qanifrina azakumullah akhirnya kajian tauhid tadi bubar gara-gara pertanyaan tadi. Kenapa? Tidak sabar. Apakah kamu bersuudzon pada Ustaz tadi bahwa dia nggak akan nyampaikan? Atau bersuudzon pada Ustaz tadi bahwa dia akan menyembunyikan ilmu? bihim. Kita berhusnudzon pada para ulama, para asatidah bahwa mereka akan menyampaikan bertahap. Mereka akan menyampaikan dengan yang paling penting baru kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka la tas'al intub dalakum tasukum. Jangan bertanya dengan satu perkara yang kalau dijawab akan memberatkan kalian. Wa qala rahimahullah. Berkata lagi Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Fadallat hadhil ahadith bahwa hadis-hadis di atas semuanya menunjukkan ala nahi ani su'ali amma la yahtaju ilaih bahwasanya hadis tadi menunjukkan larangan pertanyaan-pertanyaan pada sesuatu yang belum dibutuhkan atau tidak dibutuhkan bahkan mimma usail yang akhirnya nanti akan memberatkan si penanya pertanyaan itu akan memberatkan dia kalau dijawab Misal soal sa'il hal huwa finnar. Seperti pertanyaan, apakah saya di surga atau di neraka ya Rasulullah? Rasulullah bisa jadi mendapatkan wahyu dari Allah dan menjawab. Tapi kalau dijawab finnar, mau apa kamu? Susah kamu hidupnya. Susah kamu akan berbuat apa? Mau berupaya, sudah males. Kalau sudah dikasih tahu kalau kamu adalah nar tasukum. Akan memberatkan kalian. Kemudian pertanyaan hal abuhu. Atau siapa bapaknya. Man yantasibu ilaihi abu Au ghairuhu. Apakah bapak saya benar-benar ini atau bukan? Kalau ternyata dijawab oleh Rasulullah SAW. Bahwa bapak kamu si fulan. Langsung diketahui oleh orang banyak bahwa ternyata kamu anak zina. Bagaimana? dalakum tasukum kalian sendiri ketika kalian menyatakan, "Wahai Rasulullah, apakah bapak saya benar-benar ini atau bukan?" <laughs> Bapak kamu si bulan Kaget dia. Bagaimana? Berarti ibuku serong dengan si bulan dan seterusnya dan seterusnya. Tundalakum tasukum. Ketika dijawab malah menyusahkan kamu, membingungkan kamu, memberatkan kamu, mempermalukan kamu sendiri. <laughs> Ini pertanyaan yang layak tajuhu. Pertanyaan yang tidak dibutuhkan. <laughs> Kemudian Ala nahi anis su'ali ala wajhi ta'annud. Termasuk pertanyaan yang tidak diperbolehkan. Yang dilarang dalam hadis-hadis tadi adalah pertanyaan ta'annud wal abas. Ta'annud wal abas artinya pertanyaan yang dibuat-buat dan pertanyaan yang mereka-reka. Al abas artinya sia-sia. Ustaz, kalau saya nanti naik ke bulan, sholatnya madhab kemana? Apa yang namanya soal lava ini? Kamu kapan mau naik ke bulannya? Nanti kalau kamu sudah naik ke bulan saya akan jawab. Nanti kalau sudah kamu besok mau berangkat ke bulan, saya kasih tahu jawabannya. Karena namanya soal ta'annud. Pertanyaan yang mereka-reka. Ada berapa, Ustaz? Kalimat di dalam hadis yang menyebutkan kalimat Musa Suruh ngitung ustadznya. <laughs> Sekian banyak hadis. <laughs> Ulama sekalipun suruh ngitung mereka berapa jumlah kalimat Musa dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam kitab Sunan, dalam sekian banyak masanid. Ada yang nganggur pada Quran. Mereka cari-cari Musa sekian ribu kali, Fir'aun sekian ratus kali, ini sekian ratus kali dihitung oleh mereka kemudian diacak oleh mereka dibikin matematik. <laughs> Berarti 19 tambah sekian tambah sekian, sekian maka hasilnya begini. Wah ini keajaiban Al-Quran. Nganggur kamu. Perintah Allah adalah memahami isi Al-Quran dan kerjakan. Memahami isi Al-Quran dan kerjakan. Afala baru Al-Quran Amalul ala al aqfaluha? Apakah mereka itu tidak bertadabbur mempelajari isi Al-Quran atau memang hatinya sudah terkunci? Qul inna pertanyaan-pertanyaan tak anut wal adalah pertanyaan-pertanyaan yang sia-sia, pertanyaan-pertanyaan yang belum diperlukan. Yang ketiga pertanyaan yang juga dilarang haram adalah pertanyaan al-istihza, pertanyaan memperolok-olok. Kama kana yaf'aluhu katsirun minal munafiqin. Seperti pertanyaan-pertanyaan orang-orang munafik. Orang-orang munafik memang tidak yakin terhadap Islam. Orang munafik tidak yakin terhadap kebenaran Al-Quran dan kebenaran Sunnah, dan tidak yakin dengan kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Sehingga mereka kalaupun bertanya, pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya istihza. Seperti aliran-aliran kufur, ya. aliran Isa Bugis misalnya, yang bertanya di majlis ya. Ustaz, katanya di surga itu mengalir sungai-sungai. Ya. Dan katanya bahwa penduduk surga itu bisa melihat penduduk neraka yang berada di bawahnya. Apakah air sungainya gak masuk ke neraka? Astagfirullahaladzim. Istihza. Menunjukkan kufurnya mereka. Ini terjadi. Dan ini pernah saya dengar pertanyaan seperti itu. Dari aliran mereka, dari aliran kufur, aliran sabugis. Dan pertanyaan-pertanyaan sejenis itu dari sekian banyak ahlul balal sekian banyak kelompok sesat dari kalangan Syiah, Rafidhah ataupun Mu'tazilah, Aqlaniyun mempertanyakan bagaimana hadis ini, bagaimana ayat ini, kok begini, kok begitu, tidak masuk akal, nggak bisa diterima oleh akal, mustahil. Ini bukan pertanyaan tapi memperolok-olokkan. Kalau kata Ibnu Rajab rahimahullah. Wa qaribun min dzalik dan yang sejenis dengan itu adalah soalul ayati waktu rohiha. Sejenis dengan istihza adalah permintaan-permintaan bukti-bukti kepada para nabi. Ya. Permintaan ayat. Ya. Ala wajhi ta'annud dan itu juga termasuk ta'annud kama kana yas'aluhul musyrikun wa ahlul kitab. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin dan sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab. Kaum musyrikin minta kepada Nabi, coba belahlah bulan. Kalau memang kamu Rasul. Coba kalau memang kamu Rasul. Munculkan atau keluarkan mata air dari kebun saya. Kalau kamu memang Rasul, coba. Arinallah jahratan. Sama seperti mereka kaum Yahudi yang mengatakan pada Musa. Arinallah jahratan. Wahai Musa, coba perlihatkan Tuhanmu. Perlihatkan Allah kepada kami dengan nyata di hadapan kami. Kami ingin lihat, kata mereka. Ini pertanyaan-pertanyaan yang termasuk juga istihza yaitu soal ayat, meminta ayat-ayat. Wa idza wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Percuma. Kalaupun dikabulkan permintaan mereka, usulan mereka, diberikan ayat-ayat yang menakjubkan, yang sungguh mereka akan tercengang melihatnya tetap mereka nggak akan beriman kata Allah wa in yarau ayatan yu'ridu kalaupun melihat bukti-bukti yu'ridu mereka akan berpaling wa yaqulu dan berkata sihrun mustamir itu adalah sihir yang terus menerus qala ikrimah wa ghairuhu berkata ikrimah dan lain-lainnya innal ayat Nazalat fi dzalika wa yaqrub min dzalik. Ayat ini turun tentang itu dan tentang sesuatu yang mirip dengan itu. Ya, ini ayat tadi la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan kamu meminta perkara-perkara yang kalau kamu diberi kamu akan jadi berat. Jangan tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau dijawab akan memberatkan kalian. Kata Ikrimah, ayat ini turun tentang yang seperti itu tadi meminta dibelah bulan kepada Rasul, meminta dipancarkan mata air, meminta begini, meminta begitu, minta hidangan dari langit. Nah, as-su'alu amma akhfahu Allah an ibadihi wa yaqrub min dhalika termasuk yang dilarang dari permintaan-permintaan atau pertanyaan-pertanyaan adalah pertanyaan tentang apa yang Allah sembunyikan. Allah tidak kabarkan, tapi dia tanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Ar-Rahmanu alal arsistawa bahwa Allah maha tinggi di atas arusnya. Apakah Allah menerangkan tentang kayak apanya Allah di atas arus? Tidak. Berarti Allah sembunyikan. Maka siapa yang bertanya-tanya kayak apa? Tingginya Allah di atas arus. Seperti apa? Dudukkah, berdirikah, beginikah, begitukah? Ini pertanyaan yang juga sama haramnya. Yang kita akan jawab dengan jawaban Rasulullah SAW. Mana nahaitukum anhu fajtanibuhu. Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Innama ahlaka alladhina min qablikum katratu masailihim. Wa ala anbiyaihim. Kamu ini kalau diperintah taati. Kalau kamu dilarang, tinggalkan yang dilarang. Jangan banyak pertanyaan, jangan banyak protes, dan banyak kamu bermacam-macam pertanyaan kayak apa, kayak apa, nggak perlu. Kenapa? Karena ini masalah gaib. Masalah yang gaib tidak mungkin diketahui oleh akal manusia, nggak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri dalam Quran atau oleh Rasulnya dalam hadis yang sahih. Kalau dalam Quran dan Sunnah tidak ada, berarti Allah tidak mau memberitahu kalian. Maka jangan bertanya-tanya. Tidak mungkin kalian dapat jawaban. Walaupun kalian berpikir seribu tahun, nggak akan bisa kalian menemukan kayak apa, kayak apa, kayak apa, nggak akan ketemu. Itu termasuk pertanyaan yang dilarang. Maka Imam Malik mengusir orang yang bertanya seperti itu. Kaifa istawa? Allah kamu katakan tadi istawa di atas arasnya. Bagaimana istiwanya? Dijawab oleh Imam Malik <laughs> bahwasanya berita tentang istiwa itu sahih dalam Quran dan harus diimani. <laughs> Al-imanu bihi wajib. <laughs> Dan makna istiwa sudah maklum, maknanya di atas sesuatu atau maha tinggi di atas sesuatu. Adapun kaya apanya tidak bisa diketahui dan pertanyaan tentangnya adalah bid'ah. Keluarkan ahli bid'ah ini. Demikian kata Imam Malik rahimahullah. Keluarkan. Diusir orang tadi dari majlisnya karena pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dan tidak mungkin bisa dijawab. Maafahullah wa ibadihi walam yuttalihum alaihi kasual an waktu sa'ah wa anir Termasuk pertanyaan seperti ini yang disebutnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertanyaan tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Siapa yang bisa menjawab tentang kapan hari kiamat? Demikian pula pertanyaan tentang ruh. Ruh itu kayak apa? Ruh itu bagaimana? Ruh begini dan ditanyakan. Jawabannya ucapan Allah Subhanahu wa taala yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab bahwa ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Allah. Qulir ruhu min amri rabbi. Sesungguhnya ruh itu urusan Allah. Ini bukti dalil bahwasanya pertanyaan ruh itu tidak perlu dijawab. <laughs> Siapa yang bisa tahu? Itu alam ruh, alam lain. <laughs> Kita yang hanya bisa ketahui alam nyata ini. ada pun alam ruh min amri rabbi, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dibahas-bahas, dipertanyakan apakah roh itu seperti listrik, Ustaz. Listrik. Iya kata guru saya, ketika saya tanya, katanya roh itu seperti listrik. Jadi kalau radio saya tidak dicolokkan, dia mati. Tapi ketika dicolokkan, nyala, hidup. Demikian pula kita, kalau ada rohnya, ada listriknya, kita hidup. Tapi ketika listriknya mati, kita mati. Astagfirullahaladzim. Sok tahu namanya. Kenapa sih? Kalau kita jawab tidak tahu, nggak boleh. Aib atau memalukan kalau mengatakan saya tidak tahu dan saya disuruh oleh Allah untuk menjawab tidak tahu. Masa disuruh? Disuruh. Al-Quran bilang, Qulir rohu min amri rabbi. Katakan, roh urusan Allah. Maknanya apa? Maknanya saya tidak tahu. Itu urusan Allah SWT. Nabi saja disuruh untuk menyatakan itu urusan Allah. Saya tidak tahu. Maka pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dilarang adalah pertanyaan yang seperti itu. Wadallat aydan ala nahil muslimin an su'al an kathirin minal halal wal haram mimma يخشى an yakuna su'al sababan linuzulit tajdid dan juga termasuk yang dilarang di masa hidup Rasulullah SAW. Ini khusus di masa hidup Rasulullah, yaitu pertanyaan tentang halal dan haram. Bolehkah ini, haramkah ini, haramkah itu? Kenapa? Karena dikhawatirkan pertanyaan kamu menjadi sebab diharamkannya perkara yang tadinya tidak diharamkan dan kemudian kamu menyebabkan beratnya bagi kaum muslimin. Kasual anil haji seperti pertanyaan tentang haji tadi. Aku amin ya Rasulullah. Kalau Rasulullah jawab iya. Yang rugi dia saja atau kita semua? Dia dan seluruh manusia akan merasa berat. Kalau Rasulullah menjawab na'am. Maka hati-hati. Jangan tanya-tanya yang seperti itu. Nasolah taufiq wal afiyah. Wa nasolah ta'ala al-hidayah wa rahmah. Subhanakal bihamdik. ilaha Astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.